Salawat serta salam selalu kita ucapkan juga kepada nabi kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti biasa kita akan Eh, mengupas tentang sifat-sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini kita menyambung hadis yang kedua. Jadi hadis dari hadis ke satu dan hadis yang berikutnya mungkin sampai enam atau tujuh itu masih seputar sifat fisik Nabi dan hadisnya banyak terulang. Nanti kesimpulannya ketika mungkin hadis yang ke-6 atau ke-7 ya, baru kita simpulkan faidah-faidahnya. Karena hadisnya banyak yang mirip. Mungkin ada satu dua kalimat yang berbeda. Nanti kita simpulkan di di hadis yang terakhir seputar sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua Qala Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi qala haddatsana Humaid bin Mas'adah Al-Basri Qala haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi an Humaydin an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rub'atan laysa bit wala bil hasanal jismi wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin asmaral launi idza masya yatakaffa'u ini hadis yang kedua yang mana mirip dengan hadis yang ke satu tapi ada tambahan ida masya yatakaffa'u. Nanti kita jelaskan. Hadis yang kedua yang kata Imam Tirmizi haddatsana menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah Al-Basri. Humaid bin Mas'adah Al-Basri gurunya dari uh, Imam Tirmizi ini Imam Nasai mengatakan thiqah. Nanti ulun jelaskan. Kalaupun Abu Hatim, Imam Zahabi dan Ibnu Hajar mengatakan soduk. Ini istilah mustalahul hadis. Kalau thiqah itu martabat pertama ya, dalam tingkatan rawi. Artinya paling tinggi thiqah. Adapun martabat kedua di antaranya adalah soduk Sikoh hmm. artinya adalah kita kan sering mendengar sikoh sikoh sikoh. Jangan diterjemahkan dengan harfiah secara teks terpercaya salah, bukan itu maksudnya. Kalau kita ingin e, mencari makna sikoh, maka kita buka kitab-kitab mustalahul hadis. Sikoh artinya kalau berbicara tentang mustalahul hadis, kata rawi ini, rawi ini sikoh. Maksudnya dia mengumpulkan dua keadaan. Yang pertama adil yang kedua dobit. Nah, ini istilah mustalah hadis. Yang pertama adil, yang kedua dobit itu thiqah. Adil maksudnya orang ini muslim, balik, berakal. Ya. Adil maksudnya adalah muslim, balik, berakal dan selamat dari sebab-sebab kefasikan. Itu namanya adil. Jadi fiqh mengumpulkan dua keadaan ini. Pertama, adil. Adil maksudnya muslim, balik, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan. Fasik diantara maknanya adalah israr alal maksiyah, terus-menerus mengerjakan kemaksiatan. Maka kalau ada seorang rawi yang dia berbuat bid'ah misalnya, berbuat fasik misalnya, maka dia tidak fikoh karena adilnya cacat rusak. Selamat Muslim balik berakal selamat dari sebab-sebab kepasikan, kemudian sebab eh, selamat dari sebab-sebab yang merusak muruah. Sebab-sebab yang merusak muruah. Dan muruah ini tiap negara beda-beda. Contoh Arab Saudi. Seorang sheikh, ya, itu bisa dikatakan muruah kalau dia memakai simak. Simak itu surban, musulungkoi kalau pian misalnya khutbah uh, melihat khutbah di masjid-masjid umum, kan pasti khotibnya memakai surban. Kada dililit, kada cuma di diselungkoi kayak ya, ini nah. Nah, kayak itu aja. Itu namanya kalau mereka melepas itu itu merusak muruah. Jad, uh, apa namanya? kesopanan, sopan santun. Itu pernah diceritakan Syekh kami di Libya, Ujar Sidin kalau syekh itu karena memakai simak atau surban yang di, di, diletakkan di atas kepala, itu tidak muruah berarti syekhnya. Kalau di Indonesia, apalagi di Banjar misalnya, seorang tuan guru itu dianggap tidak muruah apa ciri-cirinya? Misalnya contohnya, misalnya kada buku piah, kada buku piah, jalan kas kada buku piah. Itu bagi sebagian mungkin masyarakat orang Banjar tidak sopan Apalagi ceramah kada bukopiah. Apalagi khutbah kada bukopiah. Dianggap kada sopan santun. Apa itu jadi ceramah kada bukopiah? Ceramah kada bukopiah bagi mereka itu kurang sopan santun. Nah, maksudnya jangan sampai seorang rawi itu meninggalkan muruah atau sopan santun yang mana itu mencederai status dia sebagai seorang rawi. Yang pertama tadi dia harus adil, muslim, balik berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan selamat dari perusak muruah atau sopan santun. Yang kedua, itu kan adil. Yang kedua dobit. Kalau dobit itu ada dua. Dobit fil hifzi wa fil kitabah. Dobit itu dia harus mendatangkan hafalan dia ketika ditanya baik dengan lisan atau dengan tulisan. Itu namanya dobit dia harus menghadirkan hafalan dia kalau ditanya, "Wahai si fulan, ini hadisnya apa?" Langsung dia sebutkan. Itu dobit fil hifdzi dari segi hafalan atau lisan ya. Dia bisa menyebutkan hadisnya lewat lisan dia. Kemudian juga kalau ada yang meminta, sebutkan tulisannya. Hadis ini apa? Tulisakan. Kalau dia bisa menuliskan, berarti dia dobit namanya dia harus menjaga uh, eh, apa? Uh, men menulis apa? Menjawab hafalan dia dari segi lisan dan dari segi tulisan. Kapanpun dia mau itu namanya dobit. Nah, berarti yang namanya stikoh itu harus mengumpulkan dua keadaan tadi. Yang pertama adil, yang kedua dobit. Itu stikoh. Itu istilah mustalahul hadis. Kemudian Qala haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi. Kata Humaid berkata menceritakan kepada kami Abdul Wahab As-Saqafi. Abdul Wahab As-Saqafi beliau juga disiqahkan oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hajar. Kata Yahya bin Ma'in, seorang ulama juga dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abdul Wahab As-Saqafi siqah. Tapi ada perhat uh, perhatian dari Ibnu Hajar. Beliau mengatakan Abdul Wahab as sakopi ini sebelum meninggal tiga tahun itu mukhtalit. Ini istilah mustalawal hadis kada Bapak. Jadi kata Ibnu Hajar, eh, Abdul Wahab As-Saqafi ini sebelum meninggal tiga tahun itu beliau muhtalib Maksud dari muhtalib hafalannya buruk. Hafalannya buruk. Pada ulama fiqah Tapi sebelum meninggal tiga tahun, kata Ibnu Hajar, beliau ini hafalannya berubah menjadi buruk. Entah karena tua, entah karena sakit-sakitan. Maka ketika ada seorang rawi yang merawikan dari Abdul Wahab as ketika beliau berubah apa? buruk hafalannya, maka dia tidak fiqah lagi. Karena ketika meriwayatkan, dia ketika itu buruk hafalannya. Makanya ulama itu detail ini ketika mengambil riwayatnya ketika dia masih hafalannya masih kuat atau sudah berubah. Itu dibedakan. Beliau meninggal tahun 184 atau 100, 193. An Humaidin dari Humaid. Humaid di sini Humaid bin Abi Humaid At-Tawil. Karena yang namanya Humaid banyak. Maksudnya adalah Humaid At-Tawil. Humaid At-Tawil. Adapun Humaid At-Tawil, seorang imam Abu Ubaidah Al-Basri. Kunyah beliau Abu Ubaidah Al-Basri. Kemudian juga Abdul Wahab dan Humaid ini termasuk rijal kutubus sittah. Maksudnya dia perawi yang ada di kitab kutubus sittah. Abdul Wahab Al-Thakufi dan Humaid At-Tawil. Kemudian ada cerita menarik yang disebutkan oleh Yahya Al-Qattan Yahya bin Sa'id Al-Qattan tentang Humaid At-Tawil ini. Kata beliau, "Mata Humaidun wa huwa qa'imun yusalli." Mata qa mata Humaidun wa huwa qa'imun yusalli. Meninggal Humaid sedangkan dia berdiri ketika ketika salat. Jadi meninggalnya pas berdiri ketika ketika salat. Ya, jadi para ulama itu eh, sebagai eh, apa? Mereka sangat sangat rajin dalam mengajarkan ilmu, menuntut ilmu dan sangat semangat ketika beribadah. Makanya e, kan ada perkataan, kebiasaan kita di dunia itu berpengaruh ketika kita meninggal. Kalau e, kebiasaannya suka judi, takutnya meninggalnya ketika ketika judi. Kalau seseorang yang misalnya e, suka nonton misalnya siang malam nonton terus nonton film Korea atau macam-macam ditakutkan meninggalnya ketika ketika menonton dan para ulama dulu banyak yang meninggal ketika sujud ketika apa mengajarkan ilmu bagus ya jadi kebiasaan kita di dunia itu berpengaruh ketika ketika meninggal semoga ya mudah-mudahan kebiasaan kita menuntut ilmu di sini semoga meninggalnya dalam keadaan keadaan yang baik Humaid At-Tawil meninggal dalam keadaan berdiri ketika sholat. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu salah satu pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 10 tahun. Lakap lakop beliau uh, kunyah beliau ya, kunyah beliau Abu Hamzah. Abu Hamzah Anas bin Malik dan beliau ada gelarnya. Ya, Rasul menggelari beliau dengan apa? Ada gelarnya. Ada yang tahulah. Kita kan sering mendengar Anas bin Malik dari Ustaz Ahmad Zainuddin. Ternyata Rasul menggelari beliau dengan Zul Uzunaini. Zul Uzunaini. Hadis riwayat Abu Dawud yang disahkan oleh Albani, Rasul mengatakan kata Anas bin Malik qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dzal uzunaini Rasul memanggilku, wahai orang yang mempunyai dua telinga. Jadi Rasul memanggil Anas dengan sebutan ya zal uzunaini, orang yang mempunyai dua telinga. Maksudnya apa? Kita kan semua bisa dua telinga. Maksud dari Nabi adalah ketika Anas bin Malik ini mendengar, dia fokus. Dia dengan seksama ketika mendengar Nabi berbicara, dia fokus dia dengan sesama mendengar. Makanya disebutkan dengan dua yang mempunyai dua telinga. Maksudnya dia maksimal menggunakan dua telinganya ketika mendengar Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul gelari dengan orang yang mempunyai dua dua telinga. Dan beliau meninggal disebabkan taun, penyakit wabah. Taun. Beliau mengatakan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rub'atan laisa tawili wala bil qasir hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabatin asmaral launi idza masya yatakaffa'u. Sama dengan hadis yang sebelumnya kita baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki postur sedang, robatan postur sedang. Tapi ingat yang disebutkan kemarin, sedangnya ini lebih ke arah pendek apa tinggi? Tinggi, ya. Tidak tinggi ataupun pendek, maksudnya tinggi menjulang kada. Beliau sedang tapi mengarah ke ketinggi. Dan fisiknya bagus. Hasanah jismi ya fisiknya, fisiknya bagus. Rambut beliau tidak keriting, juga tidak lurus. Maksudnya bergelombang tidak keriting, mutar-mutar ataupun lurus tapi bergelombang antara kedua itu. Asmaral launi kulitnya warna kulitnya kecoklatan. Nanti kita jelaskan. Kemudian idza masya yatakaffa'u. Apabila dia berjalan, di sini diterjemah, beliau berjalan dengan tegak. Kalau di buku ini, beliau berjalan dengan tegak. Sebagian rawi itu mengungkapkan dengan seperti kapal yang berada di lautan. Ketika ombang pun pasti dia tetap tetap tegak. Itu Rasul, perawakannya tegak. Tapi kalau Syekh Abdul Razak, makna yang lain, beliau mengatakan ka'annama yanzilu min munhadirin. Jadi maksud dari idza masya apa beliau apabila beliau berjalan seakan-akan beliau berjalan dari arah dari tempat yang yang rendah. Kayak berjalan turun apa turun turun ke tempat yang rendah. Misalnya tinggi. Nah, kita berjalan misalnya tempatnya tinggi. Kemudian hendak ke bawah, itu gimana posisinya? Seperti seperti miring gitu ya. Nah, Rasul kata Syekh Abdul Razak, makna dari ida idza masya takaffa maksudnya adalah apabila beliau berjalan seperti berjalannya orang yang turun ke bawah. Itu maksudnya, maksud dari dari hadis yang lain, dari makna yang lain. Nah, kemudian baru ulun jelaskan satu-satu. Di sini eh, Anas bin Malik mengatakan Hasan al-Jismi bagus perawakannya. Nah, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di awal, jadi Rasul itu mengumpulkan dua sifat keindahan sifat akhlak beliau dan sifat fisik beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa kana khalquhu sallallahu alaihi wasallam wa suratuhu min akmalis suwari wa atammiha wa ajma'iha lil mahasinid dalati ala kamaliha." Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam penciptaannya dan bentuknya berupa paling sempurna bentuk dan paling mengumpulkan bagi semua keindahan yang menunjukkan kesempurnaan fisik beliau. Jadi dua keindahan beliau dari segi akhlak dan dari segi fisik. Dan rambutnya tidak ikal dan tidak lurus. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwasanya beliau kulitnya kecoklatan. Kata Syekh Abdul Razak, maksudnya adalah la bil abyadil amhaq wala bil adam. Sangat tidak putih dan sangat tidak kecoklatan. Maksudnya warna kulit beliau coklat, itu coklatnya cuma tipis, tidak sangat coklat dan tidak sangat putih. Maksudnya coklatnya adalah tipis, tidak banyak. Nah, kata Syekh mengatakan, sebagian ulama mengatakan maksud dari Warna beliau itu kulitnya kecoklatan, al-khafifah allati ushriba biha bayaduh. Ya, warna coklatnya sedikit sedikit, maksudnya tidak sangat coklat yang dicampurkan dengan keputih-putihan. Ya. Maksudnya warna kulit beliau tidak sangat coklat tapi sedikit yang dicampur dengan dengan putih. Nah, kemudian di sini e, menjelaskan tentang fisik-fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun tanya, apakah kita disuruh kita meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam rambut beliau apa? ikal. Isinya pian lurus, ada yang keriting ke salon. Kenapa ke salon, Jar? Hendak mempati rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disuruhlah. Kada. Kenapa? Karena namanya adalah sunnah jibiliyah. Jadi sunnah dari sisi yang lain terbagi dua. Ada yang sunnah jibiliyah dan sunnah tashri'iyah. Sunnah jibiliyah maksudnya sunnah yang menyebutkan fisik atau sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena konsekuensi beliau sebagai seorang manusia. Kalau tashri eh, sunnah yang mana syariat menyuruh untuk melaksanakannya. Jadi misalnya Nabi itu perawakannya tegap, badannya bahunya lebar. Kemudian kita yang ulun yang kurus ingin mengikuti Nabi seperti itu, ulun fitness. Apa kalau dapat pahala? <laughs> Apakah ini disuruh? Kada. Kemudian rambut beliau ikal, tidak lurus dan tidak keriting. Apakah ulun yang keriting ini supaya bergelombang mengikuti Rasul apakah disuruh? Kada. Karena ini namanya adalah sunnah jibiliyah. Konsekuensi beliau sebagai manusia kita tidak disuruh untuk mengikuti. Termasuk gaya jalan beliau itu termasuk beliau seorang manusia. Apakah disunahkan misalnya kita yang jalannya miring, jalannya kayak tekak belakang kayak itu, disunahkan mengikuti Rasul seperti berjalan dari dataran yang tinggi. Ada. Karena ini namanya sunnah jibiliyah. Kemudian hadis yang berikutnya mirip juga. Kata Imam Tirmizi, qala haddatsana Muhammad bin Bashar yani al-Abdi, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini azimal jummati ila syahmati udhunaihi alaihi hullatun hamra ma raaitu syai'an qattu ahsana minhu. Ini dari dari Bara' yang yang pertama yang kedua dari sahabat Anas bin Malik menggambarkan bentuk fisik Rasul. Nah, kemudian ini dari sahabat Bara' bin Azib. Kata Imam Tirmizi, haddatsana Muhammad Muhammad bin Bashar yang al-Abdi. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar al-Abdi. Muhammad bin Bashar termasuk juga perawi di kitab kutubus sitah. Jadi nama bisidin ini ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, dan seterusnya. Kemudian juga beliau seorang imam, seorang hafiz, seorang rawiyatul Islam, perawi Islam, Muhammad bin Bashar. Kunyah beliau Abu Bakar dan gelar beliau Bundar. Bundar. Kalau pian banyak belajar tentang Sahih Bukhari, mempelajari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim itu banyak disebutkan Bundar dengan gelar bukan dengan nama asli. Misalnya An Bundar. Haddatsana Bundar bukan nama asli karena beliau terkenal dengan dengan gelarnya. Dan Bundar, Bundar, dalnya pakai alif. Itu laqab yang mana maknanya adalah Al-Hafiz. Bundar Al-Hafiz yang menjaga atau yang memelihara. Jadi Bundarul Hadis yang menjaga dan yang memelihara hadis di zamannya. Ada cerita menarik dari bundar ini, rawi ini. E, kata Abdullah bin Ja'far Al-Marwazi, sami'tu bundarun yaqul, aradtul khuruja ya'ni rihlah famana'atni ummi fa'ata'tuha faburika li fihi. Jadi Masya Allah ya Muhammad bin Bashar, bundar ini Beliau tidak rihlah Atau pergi untuk menuntut ilmu Tetap di Basrah tetap di di kampung beliau afwan ya tentang tetap di di kampung beliau. Ya di Basrah ya, Al-Basri di di Basrah tidak keluar dalam menuntut ilmu. Kan kebiasaan para ulama dulu, mereka suka keluar ke negeri-negeri untuk menuntut ilmu, tapi beliau tidak. Kenapa alasannya? Famana'atni ummi, ibuku melarangku. Mungkin karena ibunya sangat perlu dia, mungkin tidak ada anak yang lain selain beliau. Kata beliau, "Fatak tuha," maka saya taati ibu saya. Jadi kada pergi menuntut ilmu ke luar negeri karena beliau ibunya ingin sekali dengan dengan beliau. Apa kata beliau? "Faburika li fihi." Maka saya pun diberkahi dengan sebab saya mentaati ibu saya. Masya Allah. Kenapa? Menuntut ilmu di luar negeri kan disuruh ya. Bahkan Khatib Al-Baghdadi itu mengarang khusus tentang banyaknya para ulama mengembara ke seluruh penjuri ketika menuntut ilmu. Nama kitabnya Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Saking saking banyaknya para ulama ketika menuntut ilmu pasti keluar karena mau di dalam ya pasti. Tapi beliau tidak mau keluar karena ibu beliau mencegah beliau karena mungkin suatu alasan yang mendesak. Kata beliau, maka saya pun diberkahi dengan sebab saya mentaati ibu saya. Kalau menuntut ilmu, ya, itu kan bisa di mana saja. Tapi kalau ibu, kalau ibu meninggal kira <laughs> Ada kalau lagi kita mentaati. Makanya sebagian teman-teman kita di kampus itu di Madinah, sebagian mereka tidak menyambung S2 atau S3. Yang paling banyak S2. Alasannya kenapa? Karena keluarga. Karena mama sudah tua, mama garing. Jadi karena mereka ingin Eh, berkumpul dengan orang tua mereka selagi masih hidup. Jadi mereka kadang kadang kadang menyambung ke S2. Itu sebagian dari teman-teman. Ada yang, S, yang ada yang S2 juga mau S3. Kata dia seandainya ibu ada teman saya, kata dia seandainya tem, mama ibu ini melarang saya untuk S2 karena beliau perlu, maka saya tidak jadi S2. Masya Allah. Karena kalau menuntut ilmu kan bisa di Indonesia, bisa di mana saja ya. Kalau berbakti kepada orang tua, ketika kita berkumpul mereka, makanya kan orang tua itu ketika sudah sangat uh, tua ya tua renta ngalih begawi awak sudah sakit-sakitan itulah yang paling ditekankan untuk berbakti kepada mereka pasti mereka di penghujung akhir hayat mereka pasti ingin berkumpul dengan anak dengan cucu itu pasti selalu ingin bersama kepada kepada mereka qala Haddasana Muhammad bin Ja'far, kata Muhammad bin Bashar, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Kalau Muhammad bin Ja'far, ini gelarnya Gundar. Kalau yang pertama Bundar, kalau yang kedua Gundar. Kalau Gundar ini maknanya jelek. <laughs> Nanti disebutkan kenapa beliau. Jadi yang menggelari beliau Gundar ini adalah guru sidin seorang Ibnu Juraij, Anta Gundar. Maksudnya adalah kenapa digelar dengan gundar? Li'annahu ta'annata Ibnu Juraij fil akhdhi. Karena beliau keras kepala atau bandel ketika mengambil hadis dengan Ibnu Juraij. Ini enggak disebutkan ya keras kepalanya seperti apa. Mungkin orang sangat semangat menuntut ilmu sehingga gurunya merasa terganggu, maka digelar dengan gundar. Dan beliau juga terkena dengan lakop ini, dan juga beliau pernah berurusan atau kisruh ya kepada ahlul Hijaz, penduduk Hijaz. Mungkin ada suatu ketegangan ya sehingga beliau terdapat e, perselisihan kepada orang-orang di negeri Hijaz, Makkah dan Madinah. Makanya dinamakan dengan gundar. Gundar itu mungkin makna terjemahnya adalah seperti pengacau. Seperti pengacau. Tapi Eh, Muhammad bin Ja'far ini termasuk termasuk ulama yang yang thiqah. Ya, banyak para ulama yang mengatakan orang ini thiqah. Dan kami di kelas itu ada seorang syekh yang tua. Ya. Kalaunya jadi syekh ini tua, termasuk senior. Dosen-dosen itu banyak murid beliau. Kalau kami misalnya terlambat masuk kelas atau guring atau tidur, beliau beliau gelari dengan gundar, ngaco jadi. Karena datang terlambat, mengganggu. Karena ada yang tidur, <laughs> ada yang macam-macam, ada yang main HP, ketahuan sidin, anta sidin. mengacau. <laughs> Kita ada dosen kami, Syekh Abdul Rahman Al-Buaimi. Nah, eh, Muhammad bin Ja'far ini diantara kisah yang menarik yang yang disebutkan para ulama, kata beliau kata Yahya bin Ma'in Ilam anni mundu khamsina nasana asumu yauman wa uftiru yauman. Jadi kata Yahya bin Ma'in eh, pernah dikatakan oleh Muhammad bin Ja'far, kata dia, ketahuilah sesungguhnya saya semenjak 50 tahun yang lalu saya puasa sehari, kemudian saya berbuka sehari. Artinya selama 50 tahun beliau mengamalkan puasa Daud dan beliau meninggal tahun 1903 Hijriah. Qala haddatsana Syu'bah menceritakan kami Syu'bah. Syu'bah bin Hajjaj yang ulun sebutkan sebelumnya adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Para ulama menggalerinya dengan sebutan Amirul Mukminin fil Hadis. Adapun Syu'bah ini termasuk juga salah satu rawi di kitab Kutubus Sittah seorang imam, seorang hafid, Amirul Mukminin fil hadis. Yang mengatakan demikian adalah para ulama di antaranya Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Zahabi. Jadi banyak gelar-gelar itu yang yang e, fenomenal ya. Salah satunya ini. Para ulama menyebutkan dengan sebutan Amirul Mukminin fil hadis. Kunyah beliau Abu Bistom, seorang abid, seorang muhadis, alim abid ahli ibadah. Kata seorang ulama Abu Bakar Al-Bakrawi beliau mengatakan ma raaitu ahadan a'badallah min syu'bah tidaklah aku melihat seorang pun yang lebih ahli ibadah dari syu'bah Syu'bah bin Hajjaj Syu'bah bin Hajjaj ini termasuk ulama yang rihlah ketika mengambil hadis disebutkan beliau pernah rihlah mengambil hadis perjalanan satu bulan satu bulan mengambil hadis cuma satu hadis dan beliau tidak tahu tidak pernah menjalani jalan tersebut misalnya ulun kada pernah lewat ke Palangkas itu tapi karena ada ulama yang mempunyai hadis yang ulun tidak bisa hadisnya demi satu hadis ini ulun wani jalan ke situ padahal ulun belum pernah jalan ke sana satu bulan pulang kada dua jam tiga jam kada ada satu satu bulan Syu'bah bin bin Hajjaj Dan beliau ini yang disebutkan oleh uh, seorang ulama Hamzah At-Tusi, beliau adalah al-fa. Al-fa itu dalam istilah bahasa Arab kalau menyebutkan sin dengan sin. Kalau sin fa. Assalamualaikum. Itu al-fa. Dan beliau adalah seorang yang al-fa. Mungkin pernah menemui ada orang yang menyebutkan sa tapi seperti fa. Assalamualaikum. Itu namanya al-fa. Ilat lidahnya mungkin susah ya. Jadi kalau menyebutkan sin seperti huruf fa. Itu dalam bahasa Arabnya al-fa. Dan beliau adalah seorang yang al-fa. An Abi Ishaq dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq itu kunyah. Nama asli beliau adalah Amr bin Abdullah. Abu Ishaq Amr bin Abdullah As-Sabi'i. Seorang seorang tabi'in kibar yang besar. Abu Ishaq As-Sabi'i Syekhul Kufah, seorang syekh dari negeri Kufah, wa alimuha wa muhaddithuha Dan beliau termasuk juga perawi Kutubus Sittah dan beliau meninggal tahun 127. Ada juga yang mengatakan 129. Qala kata Abu Ishaq, sami'tul Bara bin Azibin radhiyallahu taala anhuma. Saya mendengar dari sahabat Baro bin Azib, semoga Allah meridhai keduanya. Kalau keduanya berarti apa? Azib dan ayahnya sahabat atau masuk Islam. Makanya Allah mengatakan radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Karena Azib dan ah, Abara dan Azib dua-duanya seorang sahabat masuk Islam. Kalau misalnya jajaran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Nya siapa? Umar karena Khattab tidak masuk masuk Islam. Kalau masuk Islam belum tambahi radhiyallahu taala anhuma. Yaqulu beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an Nabi kita Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang perawakannya sedang ba'idaba bainal mankibaini yang mana lebar antara dua bahu beliau azimal jummah. Nah, ini yang terbaru dari lafaz ini azimal jummah ila syahmati udhunaihi. E, lebat rambutnya nanti lu jelaskan, lebat rambutnya kalau di sini apa? Nomor tiga Ya, berambut lebat sampai cuping telinga. Syahmah atau cuping ini ya. Bebinian ma antak-anting atau bonel itu namanya syahmah. Nah, jadi rambut Nabi lebat sampai ke ini cuping. Dua telinganya. Alaihi hullatun hamro dan beliau memakai kain merah. Alaihi hullatun hamro dan beliau mem mem memakai kain merah. Nanti ulun sebutkan hullatul hamro, kain merah. Kenapa? Karena ada larangan dari Nabi, tidak boleh laki-laki memakai pakaian yang berwarna merah. Nanti ulun sebutkan. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari dari beliau, kata Baro bin Azib. Yang pertama di sini adalah perawakannya sedang seperti hadis yang sebelumnya, bahunya lebar seperti hadis yang sebelumnya juga. Nah, ini yang terbaru, azimal jummah ila syahmati udhunaihi. Rambut beliau lebar sampai ke cuping kedua telinganya. Dalam istilah bahasa Arab, ketika rambut itu panjang, panjang dan semakin panjang ada istilah-istilahnya. Ada tiga sifat. Ya. Jummah, wafroh, dan limmah. Yang pertama jummah, ini rambut Nabi. Yang kedua wafroh, wafrah. Yang ketiga limmah. Jadi rambut itu panjang dan pendeknya ada tiga sifat. Yang pertama jummah, yang kedua wafrah, dan yang ketiga limmah. Semua rambut Nabi ini pernah tiga-tiganya. Boleh jelaskan? Yang pertama tadi adalah jummah. Jummah itu rambut yang sampai ke cuping telinga. Yang kedua wafrah. Kalau wafroh itu sampai melebihi apa nih? Melebihi cuping telinga, lebih sampai ke bahu. Jadi yang namanya wafroh rambut yang setelah cuping dan sampai ke ke bahu. Itu namanya wafroh. Dan Nabi pernah seperti itu juga sampai ke bahu. Dan ada yang lagi namanya terakhir limah. Limah ini melebihi cuping dan dia sampai ke bahu bukan sampai, sampai ke bahu jadi apa namanya melebar tercerai-berai sampai ke bahu ya, lebih panjang sedikit dari dari wafroh tadi dan Nabi pernah tiga-tiganya Nabi pernah tiga-tiganya pertanyaannya apakah kita disyariatkan untuk mengikuti rambut seperti ini seperti Nabi maka kita katakan tidak karena ini termasuk sunnah jibiliyah ada orang tekan berdalil kenapa panjang rambut ya kayak Nabi padahal kada di disyariatkan karena itu termasuk sunnah jibiliyah. Beliau seorang nabi. Ya, konsekuensi beliau seorang nabi, kadang rambutnya seperti ini, bukan menjelaskan sebuah syariat. Kadang orang berdalil, kenapa panjang dia? Nabi panjang. Tapi sembahyang sunnah jarang. Begitu karbu janggut pulang misalnya. <laughs> sunnah yang lain ditinggalkan, yang jelas-jelas sebagai syariat. Tapi itu adalah sebagai sebagai uh, jibiliyah saja. dan beliau memakai pakaian merah. Nah, hullah dalam bahasa Arab, hullah ya. Dalam bahasa Arab itu adalah pakaian yang terdiri dari dua potong kain. Yang pertama izar, yang kedua rida. Izar dan rida. Seperti orang ihram, itu namanya yang bagian atas namanya rida, bagian bawah namanya izar. Kalau pian buka kamu sekarang, izar itu diterjemahkan dengan tapih atau sarung, padahal kurang tepat. Izar itu maknanya lebih umum, sesuatu yang dipakai di bagian bawah. Entah itu sarung, entah kain ihram atau anduk. Itu namanya izar. Tapi kalau rida itu bagian atas. Kain bagian atas. Nah, kalau hullah ini pakaian yang terdiri dari kain bagian atas dan kain bagian bagian bawah. Dan berwarna merah. Dan ada larangan Nabi tidak boleh memakai pakaian merah. Bagaimana? Kan ada ini Nabi pernah memakai hullah baju yang berwarna merah. Maka disebutkan Syekh Abdul Razak, kalau yang namanya hullah itu merahnya bercampur dengan warna lain. Nah, tidak yang sedangkan larangan Nabi tidak boleh memakai yang berwarna merah itu murni tidak ada campuran apapun merahnya itu yang terlarang kada boleh. Adapun hullah itu pakaian yang ada campurannya atau garisnya. Kalau beliau memakai warna merah, berarti ada memakai bercampur dengan warna yang lain. Itu namanya hullah. Dia terdiri dari dua potong, tapi ada campuran warna yang lain. Maka boleh kalau pian misalnya warna merah ada campuran hitam, ada campuran kuning. Yang terlarang itu adalah semuanya merah tidak ada campuran apapun. Nah, kemudian kata baru yang terakhir Ma raaitu syai'an qattu ahsana minhu." Ya. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Kalau ulun bacakan teksnya dari Syekh Abdul Razak atau ulun terjemahkan hadis ini, makna yang yang paling bagus adalah tidaklah aku melihat sesuatu apapun sama sekali yang lebih indah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Baru bin Azib ini mengatakan syai'an bukan insanan. Tidaklah saya melihat seorang manusia yang lebih indah dari Nabi, tapi suatu artinya maksudnya apa? Sesuatu apapun, entah manusia, bulan, matahari, sesuatu yang indah, Nabi yang paling indah. Nabi tidak mengatakan, eh Nabi, Abarro tidak mengatakan, tidaklah saya melihat manusia yang lebih indah, tapi dia mengatakan syai'an, suatu apapun. Tidaklah saya melihat sesuatu apapun yang lebih indah dari Nabi. Maksudnya entah itu manusia, entah itu matahari, sesuatu yang indah, Nabi yang paling paling indah. Ketika beliau rambutnya sampai ke telinga tadi, kemudian memakai hullah. Maka kata Baro bin Azib, tidaklah saya melihat sesuatu apapun yang lebih indah dari Rasulullah SAW. Entah itu manusia, entah itu matahari, bulan, Rasul yang lebih lebih indah. Nah, itu makna yang yang lebih tepatnya. Nah, kata beliau, Syekh Abdul Razak. Jadi Barra ini mengungkapkan dengan kalimat ma itu syai'an, tidaklah saya melihat sesuatu apapun liya umma jami al asya allati ra'aha bima fi dzalikal qamar wasyams wa ghairihima. Tidaklah aku melihat sesuatu apapun Itu menunjukkan keumuman segala sesuatu Yang beliau lihat Entah itu matahari, entah itu bulan atau manusia Yang indah-indah Tidak ada melebihi indahnya atau tampannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan lafaznya dari Imam Imam Muslim. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan sambung di hadis yang berikutnya hadis yang yang keempat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.